Maka artinya ihwatu iman rahimakumullah. Maka apabila memberikan komentar seperti ini, maka ini adalah merupakan pencorengan dan merupakan penghinaan kepada kaum muslimin. Ketika ada orang mengatakan bahwa di antara ciri terorisme adalah orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, maka saya katakan kita katakan dan wajib mukmin mengatakan orang mukmin bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam. Bukankah kita makan dengan tangan kanan adalah syariat Islam? Bukankah kita sholat adalah syariat Islam? Bukankah kita menunaikan haji syariat Islam? Bukankah kita melaksanakan saum dan seluruh ibadah adalah merupakan syariat Islam? Dan wajib atas kaum muslimin untuk mengembalikan agamanya kepada agama yang murni. Kepada kemurnian agama ini. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan Tarabtukum alal bayda lailuha kana hariha la yasifu anha ila hali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sara khilafan Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al mahdiin adu 'alaiha bin nawajid. Da'uni ma taraktukum innaka ahlama kana qablakum kasratu su'ali muhtilafu ala anbiya'ihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha nari ila wahida qalu ma al wahida ya Rasulullah qala ma'ana li al yauma wa ashabi setiap mukmin yang berKTP Islam, baik pemimpin kita ataupun dari kalangan mana saja, tertuntut dengan seluruh hadis ini untuk mengembalikan seluruh agamanya kepada agama yang murni. Agar solatnya seperti solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar wudhunya seperti wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar berumah tangganya, agar berpolitiknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mukmin dituntut untuk memurnikan agamanya seperti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kita katakan sama sekali tidak ada hubungan antara orang yang komitmen kepada agama, antara orang yang istiqomah dalam agama ini lalu dikaitkan dengan terorisme. Wajib untuk bertaubat orang-orang yang memberikan komentar di televisi ataupun dalam bentuk tulisan. Ketika mereka memberikan kata-kata seperti ini. Dan kita wajib untuk menyampaikan hujah di tengah-tengah mereka. Dan wajib dalam hal ini waktu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Para pemimpin kita adalah banyaknya kaum muslimin. Memberikan jaminan, ketenangan kepada kaum muslimin. Jangan memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan orang menunaikan sunnah, memanjangkan jenggotnya, wanita-wanita memakai cadar dan sebagainya. Jangan dikaitkan dengan terorisme. Berikan keamanan bangsa ini apabila kita sama-sama ingin aman. Sebab tidak ada hubungan. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena orang yang komitmen kepada agama ini, karena orang yang istiqomah pada agama ini sama sekali akan jauh dari perbuatan yang tadi kita akan buktikan dalam pelajaran yang ketiga ini. Bahwa Islam bebas dan anti apa yang dinamakan bentuk-bentuk teror. Bagaimanakah Islam membuktikan bahwa menjauhkan untuk teror. Kita buktikan hujah ini dalam bentuk untuk dunia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi apa yang kita sampaikan hatta untuk orang kafir. Sebab tentunya seluruh dunia menginginkan kedamaian, seluruh dunia menginginkan ketentraman, tetapi tidak ada satu sistem untuk menciptakan kedamaian sesempurna sistem Islam. Bahkan saya mengatakan, jika seandainya dunia ini pingin damai dan pingin tentram, maka tidak akan terjadi kecuali hanya dengan dinul Islam. Banyak negara yang memperbanyak tentaranya, banyak negara yang memperbanyak polisinya, banyak negara yang memperbanyak penjaranya untuk menciptakan kedamaian. Maka demi Allah tidak akan tercipta kedamaian kecuali dengan dinul Islam. Potonglah kedua telinga saya jika seandainya akan terjadi kedamaian di negara manapun sebelum Islam itu ditegakkan. Sebelum manusia itu adalah menerima agama yang mulia ini. Lihat kepada dua doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu من samarati man amana minhum billahi wal الآخر. akhir wa qala aidan wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa Dari dua ayat ini diambil dua kesimpulan yang sangat agung. Kesimpulan yang pertama bahwa kedamaian lebih didambakan oleh manusia ketimbang harta. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Walaupun banyak harta kalau tidak damai dan tidak aman, kita tidak nikmat. Maka Nabi Ibrahim meminta kedamaian sebelum meminta rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Yang kedua dan merupakan istimbat yang sangat agung tidak akan tegak kedamaian dan keamanan kecuali dengan iman dan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim meminta agar menjadikan penduduk kaum tersebut adalah beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan dalam ayat yang kedua Nabi Ibrahim meminta dijauhkan dari penyembahan berhala. Wajunubni wa bani an na'budal asnan. Sebab tidak akan terjadi keadilan sebelum manusia itu mengabdikan hanya kepada Allah. Kita lihat kepada sebuah sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebagian para sahabat untuk mendatangi raja-raja yang bolim, termasuk Raja Farsi dan Raja Rum. Raja-raja dulu terkenal bolim, kepada rakyatnya. Nah, kita kenal raja-raja itu menghinakan bawahannya. Termasuk Raja Rum. Apabila masuk ke kerajaan, maka orang itu kata bahasa Sunda harus ngagekor. Tahu nggak ngagekor? Harus berjalan merangkak ya. Ngesod. Dan apabila pulang atau pergi dari raja, tidak boleh punggungnya ke punggung raja, apa membelakangi raja, dia harus ke belakang. Lihat, ya, seorang sahabat yang paham kepada tauhid. Maka dia datang ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Rum. Dan nama sahabatnya adalah Ribni Ibnu Amir. Maka dia masuk dengan kudanya. sehingga para penggawa akan memenggar lehernya. Tetapi kata Raja Rum biarkan apa yang dia akan sampaikan kepadaku. Maka dia mengatakan satu kalimat Sesungguhnya kami adalah satu kaum. Ibta'akanallahu litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril sultani ila adlil islam maka Ibnu Amir menyampaikan satu kalimat yang sangat agung dia mengatakan kami adalah satu kaum yang Allah Ta'ala utus untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia agar menyembah hanya kepada Rabbul Ibad, Rabb pencipta hamba, pencipta alam semesta. Dan dari kedoliman para pemimpin kepada keadilan Islam, tidak ada kemuliaan kecuali di bawah iman. Lihatnya. Bahwa dia memberikan satu gambaran bahwa adil adalah dengan tauhid. Kenapa adil dengan tauhid? Kenapa kedoliman akan hilang dengan tauhid? Sebab hubungan manusia tidak berkaitan dengan hubungan asab. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan kobila. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan warna kulit. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan bangsa, tidak berkaitan dengan hubungan bahasa, tetapi dengan kalimat la ilaha illallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Terciptalah kedamaian, ketentraman dengan tauhid. Maka tidak mungkin manusia akan menghilangkan bentuk-bentuk kedoliman dan meninggalkan bentuk-bentuk kedoliman sebelum mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi Islam dalam menciptakan kedamaian punya asas punya landasan, punya pondasi, bukan hayalan seperti orang-orang kafir. Sebab orang-orang Amerika, orang-orang kafir dan negara-negara dikuasa hari ini. Mereka menggambarkan keadilan adalah siapa yang tunduk kepada kami. Siapa yang tunduk di bawah kebijakan politik kami. Siapa yang menentangnya maka dia adalah berhak untuk dinyahkan dari muka bumi ini. Tetapi Islam bukan itu. Islam memiliki fondasi bagaimana menciptakan kedamaian ini. Bahkan kalau kita lihat rukun Islam yang lima dari mulai tadi kalimat tauhid, salat, saum, haji, zakat adalah menciptakan bentuk kedamaian. Kita ungkap hikmah dari salat Apakah mungkin orang-orang yang ketika sujud dia bertasbih? Apakah mungkin ketika orang sejak takbiratul ihram dan dia mengucapkan kalimat salam setelah sholat assalamualaikum assalamualaikum lalu dia akan melakukan kedoliman apakah mungkin orang yang basah lidahnya yang dia memuji Allah Ta'ala berdoa kepada Allah Ta'ala Lebih akan melakukan kezaliman. Bukankah kita di dalam sholat diajarkan persatuan, diajarkan persaudaraan, di mana kita diajarkan ketika sholat rapih sapnya. Diajarkan bahwasanya makmum tidak boleh mendahului imam. Diajarkan seorang makmum tidak boleh muparokoh terhadap imam. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tercipta sebuah kedamaian. Bukankah ketika kita menunaikan zakat, bahwa dari zakat ini adalah bentuk perhatian kita kepada sesama muslim. Bukankah ruh dari saum, di mana orang yang saum bisa merasakan bagaimana laparnya fakir miskin. Bukankah dari haji ini adalah persaudaraan sedunia, pertemuan manusia sedunia, tercipta kedamaian, ketentraman, asas yang sangat agung dalam dinul Islam. Bukankah Islam dan Rasul dinamakan Nabi Rahmah, Dinu Rahmah? Wa ma arsalna ila rah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmah. Dan bentuk rahmah yang ada dalam dinul Islam, bentuk rahmah yang ada dalam syariat Islam, Pertama bahwa agama Islam tidak memberatkan kepada pemeluknya. Agama yang mudah, sahlah. Dan Islam menjaga apa-apa yang orang sekarang bicarakan. Islam menjaga yang dinamakan dengan dororo tusita Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Setiap perkara yang akan memadorotkan terhadap enam perkara ini datang larangannya. Setiap perkara yang akan mengagungkan enam perkara ini datang perintahnya. Syariat tentang kisos, syariat tentang ranjang, dan berbagai bentuk syariat yang menciptakan kedamaian, ketentraman. Bahkan kita lihat bentuk-bentuk keagungan dinul Islam dan syariat Islam. Kita lihat banyak di dalam hadis-hadis yang barangkali kalau kita ungkap sedikit yang menunjukkan tentang keagungan Islam. Bahwa Islam adalah lepas dari poin-poin yang tadi. Barangkali yang berkaitan dengan penjagaan nyawa, penjagaan keturunan, penjagaan harta, penjagaan kehormatan, penjagaan akal, ini perkara yang sangat jelas dalam Dinul Islam. Kita lihat sisi-sisi lain. Berikan contoh. Islam mengatur sebuah sistem perniagaan. Saya akan berikan satu contoh di mana perniagaan di dalam Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman. Berikan dua contoh agung. Islam melarang apa yang dinamakan dengan muhakolah. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil muhakolah. Apa itu muhakolah? Muhakolah di dalam kaifiahnya yang terlarang ataupun yang dinamakan dengan muhakolah, seseorang kerjasama dari sebidang tanah, pemilik tanah dengan pengelola tanah si pengelola tanah mengatakan ataupun si pemilik tanah mengatakan silakan kamu kelola tanah saya nanti kalau berbuah tanah yang sebelah sana hasilnya milik saya tanah yang sebelah sini milik kamu katakanlah kalau saya punya tanah 3 hektar saya katakan tanah saya ini tanami oleh kamu kalau orang Riau di sini apa ditanami dengan sawit yang sebelah sana nanti milik saya kalau berbuah sebelah sini adalah milik kamu tidak boleh kenapa sebab akan terjadi dorot. goror dimungkinkan tanah yang sebelah sana gembur subur maka buahnya hebat yang sebelah sini tanahnya tandus maka buahnya jelek dilarang kenapa akan terjadi timbulnya adawah nanti. Dia mengatakan, udah capek-capek, saya lebih sedikit dapatnya. Tetapi bagaimana yang benar? Dibagi dari seluruh hasilnya. Berdasarkan kesepakatan. Lihat, Islam mengajarkan satu sistem yang menghilangkan adawah. Yang menghilangkan persengketaan, yang menghilangkan bentuk-bentuk irhab. Ya, bentuk-bentuk teror. Sebab dari situ akan timbul teror nanti. Karena menyesal mungkin saja dibunuh pemilik tanahnya. Ya. Contoh yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak boleh yang dinamakan Bai'un Najash. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Najash. Rasul melarang dari Bai'un Najash. Apa Bai'un Najash? yang dikenal di kita adalah baik lelang. Saya akan melelang mobil. Maka yang melelangnya ada lima orang. Yang tiga orang teman saya. Dia tidak ingin mobil, tetapi ingin menaikkan harga. Bikin hilang. Kata si A, 80 juta. Yang tiga orang pura-pura dia mengatakan 90. Dia mengatakan 95, 100, Akhirnya yang tadi pertama saking pingin dia mengatakan 105 juta. Ini bayi najas. Itu apa? Menaikkan harga dengan tujuan bukan membeli, tetapi untuk memberikan manfaat kepada penjual. Tidak boleh. Kenapa? Ini kadib. Dusta yang akan menyebabkan adawah. Islam mengajarkan dan menetapkan sebuah syariat yang setiap syariat itu adalah menolak setiap bentuk keonaran. Dan apa-apa yang berkaitan dengan akhlak. Banyak poin-poin yang sifatnya adalah menolak semua perkara ini. Sampai Rasul melarang kencing di lubang. Takut di situ ada kasir. Ada jangkrik. Bahkan ada jin. Sebab dalam sebuah riwayat, فَإِنَّهَا مَسَكِنُ jin bahwa lubang-lubang kecil itu adalah tempatnya jin. Jadi jangankan membunuh, jangan melakukan pemboman, kencing dalam lubang saja dilarang. Kencing dalam air tergenang, memindahkan orang dari tempat duduknya, mencelah-celah orang ketika dikir dalam waktu Jumat dilarang. Kenapa? Memadaratkan orang. Laibulana ahadukum filma idda'in. Jangan kencing dalam air yang tergenang. Imatatul ada anetori. Memindahkan duri dari jalan bagian dari iman. Ini adalah merupakan keindahan Islam dan yang menunjukkan bahwasanya Islam jauh dari bentuk-bentuk keonaran. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang memeluk agama ini dengan benar, siapa yang memahami Islam itu dengan benar, dan kembali kepada sunnah, kembali kepada kemurnian Islam, maka secara otomatis dia akan jauh dari setiap apa yang dituduhkan tadi. Poin yang keempat, yang terakhir, apa yang menimbulkan bentuk teror apa penyebabnya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihatnya dalam dua hakikat antara teror dalam bentuk dunia, teror yang menimpa kepada umat ini. Kalau kita melihat dalam bentuk hakikat dunia, maka teror ini terjadi disebabkan kedoliman dan munculnya berbagai kedoliman di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana kita menyaksikan di dalam sejarah sebagaimana sejarah membuktikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kerakusan manusia terhadap dunia dan kerakusan manusia terhadap kedudukan. Sebab yang memberi motivasi manusia melakukan keonaran adalah dua perkara. Rakus terhadap kedudukan dan rakus terhadap harta. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah yang tadi. Bagaimana Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, Haman laknatullah, Qarun laknatullah, dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tidaklah mereka melakukan keonaran dan kerusakan di muka bumi ini. Kecuali kerakusan mereka kepada dunia dan harta. Adapun irhab ataupun bentuk teror ataupun terorisme yang menimpa kepada umat ini kepada sebagian dari umat Islam maka disebabkan oleh beberapa poin. Yang pertama adalah su'ul fahmi bihaqiqati dinil Islam. Wa khasatan bihaqiqatil jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Adapun bentuk teror yang menimba kepada umat ini seperti sejarah Khawarij yang tadi adalah disebabkan poin yang pertama adalah buruknya pemahaman terhadap hakikat agama yang mulia ini. Terutama buruknya pemahaman terhadap hakikat jihad dan buruknya pemahaman terhadap hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang-orang khawarij yang pertama mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah hamlu sayfi wasinan. Wal khuruju minal amiril mu'minini bi bisayfi wasinan. Karena orang-orang khawarij yang pertama mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun menamakan mengangkat senjata kepada Amirul Mukminin adalah dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka menamakan mengalirkan darah kaum muslimin dengan nama jihad sebagaimana Ibnu Muljam ketika menikam Ali membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigo amarudatillah Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keriduan Allah taala. Ini ikhwat iman yang dirahmati Allah taala. Yang kedua, kilatul ilmi Was'ul khuluqi ma'al ulama wal bu'du anil ulama. Ar-rasihin. Yang kedua, kesempitan ilmu, lemahnya keilmuan yang dimiliki oleh sebagian orang-orang yang memiliki kesemangatan terhadap Islam dan tidak menghormati para ulama dan jauh dari para ulama. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang pertama mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia sehingga mereka menjauhi para sahabat, para pembawa agama ini, para periwayat agama ini. Mereka memisahkan diri di hauro dan mereka beristimbat terhadap agama ini dengan royu-royu mereka sendiri. Dan sebab yang ketiga adalah adabus sabri ketidaksabaran mereka sehingga mereka melampaui batasan Allah Ta'ala. Bukankah sejarah membuktikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat teraniaya? Mereka mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kafir. Lalu mereka bersabar 13 tahun di Mekah mereka tidak mengangkat senjata dan tombak, tetapi mereka berjihad dengan hujah dan argumentasi. Karena tidak mampu memikul dan ketidaksabaran, maka mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Melakukan keonaran, irhab, karena ketidaksabaran sebagian para pemuda dan kaum muslimin. Ada musabri, oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, walaupun orang-orang kafir melakukan berbagai bentuk kedoliman, tetapi ingat kemenangan kaum muslimin manakala kaum muslimin tidak melampaui batasan Allah. Oleh sebab itu ketika Allah taala memberikan izin untuk memerangi, lalu Allah taala mengatakan wala ta'tadu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian ini adalah merupakan pokok pembahasan. Dan sebagai poin yang terakhir, apa obatnya terhadap semua ini? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa irhab jasadi adalah berawal dari ibhar irhab fikri. Bentuk keonaran yang terjadi hari ini adalah berawal dari irhab fikri. Teror dalam bentuk pemikiran. Maka untuk melawan bentuk teror dan terorisme ini tidak bisa hanya dengan mengadakan pemburuan kepada terorisme dan kita membuat penjara-penjara bagi para pelakunya. Tetapi ihwati iman rahimakumullah. Sesungguhnya sebuah akidah dan sebuah penyimpangan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penjara. Tetapi poin yang sangat agung, poin yang sangat kedudukannya besar adalah nasrul ilmi, nasrul sunnah, ikomatul hujah wal barahin, menyebarkan ilmu, menyebarkan hujah, menegakkan hujah, memberikan pengajaran kepada kaum muslimin Islam ini seperti ini, jihad ini seperti ini, amar ma'ruf ini seperti ini. Diajarkan kaidah-kaidah menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebuah pemikiran tidak akan mati kecuali dilawan dengan hujah kembali. Dan perlunya kerjasama seluruh lini. Perlunya kerjasama seluruh pihak. Sebagaimana tadi saya mengatakan, atau malam tadi saya katakan, paling tidak enam unsur harus berkumpul. Pertama adalah unsur di rumah. Orang tua memberikan pemahaman tentang Islam kepada anaknya. Sekolah menjelaskan tentang Islam. Kemudian masyarakat menghidupkan masjid-masjid untuk mengajarkan sunnah, diajarkan tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kemudian yang berkaitan dengan media, baik itu media yang bentuk bacaan, baik media dalam bentuk seperti televisi dan sebagainya, memberikan pencerahan tentang agama yang mulia ini dan tidak diragukan lagi. Harusnya ada hubungan antara pihak penguasa dengan para ulama. Sebab umat ini akan menjadi baik apabila ada kerjasama antara penguasa dengan para ulamanya. Adanya jalinan hubun yang baik. Adanya ikatan yang baik. Adanya kerjasama yang baik antara para penguasa kaum muslimin dengan para ulamanya. Bahkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Wajib diberikan porsi para ulama untuk menjelaskan. Tentang masalah ini. Tentang masalah yang agung ini. Diberikan penjelasan-penjelasan tentang dinul Islam. Syariat Islam. Apa makna jihad. Apa hakikat jihad. Apa hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemimpinnya? Bagaimana sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya? Bagaimana sifat seorang tolabul ilmi kepada gurunya? Dikemas bekerja sama. Sebab tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan nih waktu iman yang dirahmati Allah Allah Ta'ala, kita berharap bahwa cara yang ditempuh oleh bangsa ini para pemimpin ini memiliki cara yang berbeda dengan apa yang ditempuh oleh orang lain. Karena tentunya Indonesia adalah 95% adalah muslim. Maka kita berharap bahwa apa yang ditempuh tidak terkesan merupakan pesan dari luar tetapi apa yang ditempuh oleh bangsa ini, apa yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa ini adalah secara khusus. Karena kita yakin bahwa kebanyakan dari bangsa ini adalah umat Islam. Maka sikapilah dengan cara yang arif. Bagaimana kita menghadapi umat yang mulia ini. Dan bagaimana sehingga terjadi bentuk-bentuk kedamaian. Bentuk-bentuk ketentraman. Sebab Islam Syariat Islam adalah din yang penuh dengan kasih sayang, din yang penuh dengan kemudahan, din yang menciptakan kedamaian sebagaimana tadi telah disebutkan secara sekilas. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah adalah pokok-pokok yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Barangkali dengan beberapa pertanyaan nanti akan terungkap ataupun mungkin akan bisa kita perpanjang masalah-masalah yang belum diisyaratkan tadi. Jazakallahu khairan wa nafa'allahu bihi al-Islam wa muslimin bi ilmihi kepada Ustaz Abu Qatadah Habibullah taala. Telah kita dengarkan tadi penjelasan dari beliau secara panjang lebar memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ya daripada irhab yaitu teror atau terorisme kemudian keberadaannya di tengah kaum muslimin kemudian pemahaman yang salah tentang Islam dan penjelasan yang terakhir dari sebab-sebab timbulnya teror dan cara mengatasinya. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang insya Allah berfaedah yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari jawaban Al-Ustaz. Di sini sangat banyak sekali pertanyaan kalau dilihat waktunya mungkin tidak cukup. Belum yang datang menyusul. Kita akan bacakan mungkin yang pertama sekali ada sampai kepada kita. Alhamdulillah wassalamu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi zaman kehidupan sekarang ini banyaknya kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan lain-lain sudah semakin merajalela dan itu hadir di depan mata kita. Ada sebagian kelompok yang mereka ingin caranya itu membentuk khilafah Islamiyah. Ada yang sebagian lagi ingin masuk ke dalam parlemen. Ada sebagian lagi yang ingin dengan cara menteror atau bom. Bagaimana untuk menangkis subhat dari masalah ini dan solusinya? kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan ini saya akan menyampaikan dua hal yang sangat penting. Hal yang pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita bentuk fitnah yang menimpa kepada umat ini berkuasanya orang-orang dolim dan masuknya kekuasaan ke negeri-negeri Islam. Itu semua disebabkan dosa kita. Disebabkan dosa yang dilakukan oleh umat ini. Kita lihat kepada hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yal muhajirun khamsun idab tulitum fa inni a'udzu bihinna an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika Rasul menghadap kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, wahai orang-orang muhajir, lima perkara apabila menimpa kepada kalian, ataupun yang aku paling takuti menimpa kepada kalian sehingga aku berlindung kepada Allah dari lima perkara ini Tidaklah tersebar keburukan di tengah-tengah kalian. Perzinahan di tengah-tengah kalian kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian penyakit taun dan penyakit yang tidak menimpa kepada kal sebelum kalian kepada umat sebelum kalian jadi tidak ada perzinahan menimpa kepada sebuah kaum seolah-olah kaum itu menghalalkan perzinahan kecuali akan ditimpakan penyakit taun penyakit kulit seperti penyakit aid Walam kusu al-mikyala wal mizana ila ukhidu bis-sinina wasiddatil ma'unnati wajura sultani dan tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran mengurangi timbangan ketika mereka berjual beli kecuali Allah taala akan menimpakan kesempitan hidup akan menimpakan kesulitan kemarau kepada mereka dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang bolim. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya itu disebabkan karena rakyatnya mereka melakukan berbagai bentuk kedoliman. Lalu Nabi SAW mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qata. Laulal bahaim lam yuntaru. Seandainya mereka menahan zakat-zakat harta mereka kecuali Allah taala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, maka Allah taala tidak akan menurunkan hujan dari langit. walam yankudu ahdallahi wa rasulihi dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dengan rasulnya kecuali Allah taala akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka sehingga mengambil apa yang ada di tangan mereka dan tidaklah para pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah kecuali akan dijadikan persengketaan di antara mereka. Hadis yang mulia ini Perlu dipelajari oleh kita semuanya. Lima perkara apabila ada pada umat ini maka akan ditimpakan lima azab kepada umat ini. Yang pertama, apabila umat ini seolah-olah telah membolehkan perzinahan. Di mana perzinahan telah ada di seluruh penjuru. Bahkan perzinahan dilokalisasi umpamanya. Dan ini telah nyata. Bahkan untuk untuk masyarakat Jawa ataupun tempat-tempat tertentu di Jawa, alhamdulillah mungkin di sini tidak. Dikatakan 60% anak SMP itu adalah tidak perawan lagi. Terutama daerah-daerah yang maju. 60% tidak perawan lagi. Kecuali akan ditimpakan kepada umat itu penyakit taun, penyakit kulit dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang bolim. Maafnya. Kalau ada pemimpin kita mengurangi BLT. Kenapa terjadi seperti ini? Sebab kalau kita lihat ke pasar, begitu banyak orang yang melakukan bentuk kedoliman ketika mereka berdagang. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi adanya pemimpin yang bolim adalah gambaran masyarakat yang bolim. Sehingga dalam sejarah tentang Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij. Ketika orang Khawarij mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, Wahai Ali. Dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, katanya damai tidak seperti hari ini. Maka Ali mengatakan, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, aku rakyatnya. Ketika aku memimpin, ya kamu rakyatnya. Tetapi perkataan saya ini bukan berarti mendukung pemimpin yang bolim. Tetapi yang dimaksud kita harus merubah diri kita. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat mereka kecil. Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Terjadinya persekitaan di antara pemimpin kita karena para pemimpin kita tidak menegakkan syariat Islam. Nah, kalau kita tahu tentang penyebab keonaran dan kerusakan, maka apa yang perlu ditempuh oleh umat ini? Maka apa cara yang ditempuh oleh umat ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita paham bahwa kita berada di sebuah negara yang pemimpinnya adalah muslim walaupun negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam maka bagaimana cara yang mesti ditegakkan oleh umat ini adalah mentarbiah umat ini menegakkan hujah kepada umat ini membina umat ini dan bagaimana caranya dimulai dari individu. Kemudian dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat. Aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan daulah Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Sekarang saya berikan contoh. bagaimana dakwah salafiyah menciptakan negara Islam dan menciptakan masyarakat Islam? Langkah yang pertama mengajarkan bagaimana memilih istri. Ya. Sebab dengan memilih istri yang soleh, yang memiliki sifat pendidik, yang memiliki sifat penyayang. Tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang banyak keturunannya dan memiliki sifat rahmat. Kata Nabi SAW, wanita yang paling disenangi oleh bangsa Arab Al-ahna. Apa yang dimaksud dengan ahna adalah orang yang mampu membimbing. Ya ayuhalladina amanu ku angkusakum wa ahlikum nar. Ajarkan bagaimana sholat, ajarkan bagaimana wudhu, ajarkan bagaimana makan di rumah kita. Kalau sekarang ada satu orang, kemudian dua orang, kemudian tiga orang, kemudian akan timbul sebuah masyarakat yang tegak dinul Islam. Sebab kalau kita menegakkan dinul Islam, walaupun para pemimpin kita tidak menegakkan semuanya dinul Islam, seperti yang berkaitan dengan ranjam dan potong tangan, maka sesungguhnya kita bisa menegakkan dinul Islam. Hanya dalam bentuk sendi-sendi yang sedikit yang tidak bisa kita tegakkan. Dan tidak akan ada orang yang akan protes jika seandainya kita menegakkan Islam mi'ah fil mi'ah di rumah kita. Tidak akan ada penjaranya bagi orang yang menegakkan dinul Islam. Tidak akan ada hukum subversi dalam menegakkan dinul Islam. Apabila kita menegakkannya di rumah. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tegakkan hujah oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah, wajahidhum bihi dan kabir Jihadilah mereka dengan jihad yang besar, yaitu apa bil wal barahin, dengan hujah dan argumentasi. Maka bukan dengan membuat kelompok-kelompok yang tersembunyi, kelompok-kelompok di bawah tangan, bukan, tetapi dengan menegakkan hujah ini. Sebab Islam dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah alaniyah. Sebab dakwah sunnah adalah dakwah yang bisa didengar oleh siapa saja. Bahkan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah seandainya ada orang kafir yang memata-matai kita. Ada badan intelijen yang memata-matai dakwah ini. Kita adalah memperbolehkan siapa saja kita tidak akan merasa sempit ketika ada badan dari mana saja yang duduk mendengarkan dakwah kita. Sebab kita dakwah yang terang-terangan. Sebab dakwah kita sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Qul hadihi sabili. Ahlul hak ahlu sunnah atau sedu alal hak. Ahli sunnah terang-terangan ketika menyampaikan kebenaran. Tidak akan sembunyi-sembunyi kita. Atau sedu alal hak. Dan ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Allah taala alam. E, sebelum kita bacakan pertanyaan yang lain e, perlu disampaikan begitu banyaknya pertanyaan yang masuk di sini mungkin ada sedikit dipilih eh, ya karena beberapa pertanyaan sudah ada di pertanyaan yang lain di kertas yang lain begitu juga kami tunda untuk sementara pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, sholat dan semisalnya karena e, mau kita, pembicaraan kita sekarang e, dari pertanyaan yang ada sudah cukup banyak. Jadi kami mohon maaf dari panitia. Kecuali kalau ada waktu nanti yang masih tersisa kita akan bacakan. Soal yang berikutnya, bagaimana tindakan kita apabila agama kita dicela atau dihina, nabi kita dicela juga atau Al-Qur'an dihina atau misalnya diinjak-injak, apakah kita cukup menasihati pelaku tersebut atau boleh melakukan tindakan yang lebih jauh? Di sini dicontohkan oleh yang bertanya, misalnya kita tempeleng ya atau kita tonjok dia. Ya, tafadhal ya Ustaz uh, bil ijabah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa ilam yastati fa lisani fa ilam yastati fa qalbi fadzalika adaful iman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan kedua tanganmu apabila apabila tidak mampu maka dengan lisanmu dan apabila tidak mampu maka dengan hatimu fa inkarul munkar tahtalib ya, likuli raj yani likuli rajulin bihasbil kudrah wal istita'ah mengingkari kemungkaran bagi setiap orang adalah berbeda tergantung kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa mengingkari kemungkaran adalah berkaitan dengan maslahat dan mabarat yang terjadi setelahnya.